Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah seputar apa? Hadis dhaif, itu seputar hadis yang lemah. Dan sudah kita lewati enam hukum globalnya dilarang kita berhujjah dengan hadis dhaif yang dhaifun jiddan. Baik dalam masalah targhib wa tarhib atau yang semisalnya diperbolehkan kita berhujjah dengan dalil yang hadis yang dhaif kalau dhaifnya munjabir yang bisa ditopang sehingga naik menjadi hasan li khairi baik dalam masalah tarhib tarhib atau yang lainnya boleh secara mutlak perhatikan secara mutlak kita boleh menyebutkan hadis dhaif tapi dengan catatan apa dalam rangka untuk menjelaskan paham ya nah barakallahu fikum mutlaknya itu maksudnya semua hadis dhaif silakan sebutkan tapi dalam rangka apa untuk menjelaskan hadis itu dhaif Hadis palsu pun boleh antum sebutkan dalam hadarah, ta'lim, enggak masalah. Tapi dalam rangka untuk menjelaskan kelemahannya dan kepalsuannya. Maka insyaallah. Ya, Kita lanjutkan pembahasan yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ma udhifa lin-nabiyil marfu'u wa ma lit-tabi'in huwal maqtu'u. Ini pembahasan masalah marfu' dan maqtu'. Marfu' itu apa sih hadis marfu' itu? Hadis marfu itu semua yang disandarkan kepada Rasulullah SAW mau perbuatan, ucapan atau yang semisalnya. Kalau kaulah kala Rasulullah, faalan Nabi SAW, paham ya? Rasulullah berbuat, Rasulullah berkata marfu. Jadi patokan antum nanti jangan keliru. Nah, barakallahu fikum, kullu haditsin sahihin marfu'un wa laisa kullu hadithin marfu'in sahihun. Paham ya? Gitu ya. Sahihan sahihun Sahihan ya, na'am. Kullu hadithin sahihin marfu'un wa laisa kullu hadithin marfu'in sahihan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu kaidahnya. Jangan sampai bingung. Berarti tidak setiap hadis sahih itu marfu'. Nah, berarti enggak paham dia. Setiap hadis sahih pasti marfu'. Tapi tidak setiap marfu' itu sahih. Sekarang antum bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu' enggak? Marfu'. Utlubul ilma walau carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadisnya marfu enggak itu? Marfu, tapi palsu. Paham ya? Tapi kalau hadis sahih pasti marfu. Paham ya? Karena disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba diulangi tadi kaidahnya Abdurrahman. Ya, paham ya? Kullu haditsin sahihin marfu'un walaysa kullu haditsin marfu'in sahihan. Apa maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-'alama Ibnu Saimin rahimahullah ta'ala dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala naw'ain min anwa'il hadits wa huma al-marfu' wal maqtu'. Al-mu'allif menyebutkan dua jenis dari jenis-jenis hadis yaitu marfu' dan maqtu'. Kalau maqtu' itu nanti barakallahu fikum wa hidakumullah Naam, dia beda dengan mauquf. Kalau maqtu itu nanti di bawah mauquf tingkatannya. Nah, maqtu' itu nanti tingkatan di bawah mauquf. Kita lihat. Wa huma al-qism ar-rabi' wal khamis mimma dzakara fil nadam. Yang mana marfu' dan maqtu' ini adalah pembagian yang keempat dan kelima sebagaimana disebutkan dalam pantun. Pertama sahih, kedua hasan, ketiga apa? dhaif, keempat marfu', kelima maqtu'. Wa naqul, kita katakan, innal haditsa bi'tibari man usnida ilaihi yang qasimla salah aqsam. Perhatian baik-baik ini. Sesungguhnya hadis ditinjau dari sudut pandang orang yang disandarkan kepada nam kepadanya hadis tersebut terbagi menjadi tiga bagian. Hadis ditinjau dari sudut pandang orang yang disandarkan, paham ya? Sandarkan ucapan tersebut kepadanya itu terbagi menjadi tiga bagian. Pertama marfu'. Paham ya? Sandarkan kepada orang tersebut, nam baik ucapan, perbuatan atau yang semisalnya terbagi menjadi Tiga. Pertama marfu'. Kedua al-mauquf. Ya, kalau mauquf kata beliau apa? Walam yadhkurhu an-nadhim huna. An-nadhim al-Imam al baykuni tidak menyebutkan dalam pantun baykuniyahnya Padahal mauquf ini apa? Yang sampai kepada eh? Apa? Nanti disebutkan juga di Nah barakallahu fikum yang mana itu? yang mauqufnya. Eh nanti nanti disebutkan oleh mu'alif, eh afan. Nanti disebutkan juga oleh mu'alif, tapi pantun yang setelahnya. Maksudnya dalam pantun di sini enggak disebutkan, di pantun setelahnya nanti disebutkan. Kita lihat. Pertama apa tadi? Marfu'. Yang kedua al-mauquf. Walam yadhkurhu an-nadimu huna fa sayadhkuruhu fi ma ba'd. Maksudnya apa? Mu'alif tidak menyebutkan di pantun ini, tapi nanti akan menyebutkan di setelahnya. Setelahnya di pembahasannya masalah apa? Ada tersendiri nanti. Nah, barakallahu fiikum. tapi di pantun yang ini hanya marfu dan maqtu'. Jadi marfu, mauquf, maqtu' nanti. Yang ketiga al-maqtu'. Yang ketiga adalah al-maqtu'. Nah, al-maqtu' ini nanti biasanya taman sampainya apa sampainya kepada tabi'in. Nah, tapi kalau mauquf itu sahabi, kalau marfu sama Rasulullah. Paham ya? Jadi tiga ini globalnya atau biar biar enggak e, eh, bingung memahaminya. Kalau marfu sampai ke Rasulullah. Mauquf sahabat maktu' tabi'in sampai di bawahnya. Tabi'in dan yang di bawah-bawahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat wa takhtalifu hadhihi salasatu bi ikhtilafi muntahas sanad. Dan tiga pembagian ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan apa? Nah, barakallahu fikum akhir sanad yang disebutkan. Paham ya? Sesuai dengan perbedaan akhir sanadnya. Akhir sanadnya sampai mana gitu loh. Ujung sanadnya sampai mana? Akhirnya itu nanti. Sampai kepada Rasulullah, sampai kepada tabi'in, atau sampai kepada para sahabat. Kalau sampai kepada Rasulullah berarti marfu, kalau sampai kepada sahabat berarti mauquf, kalau sampai kepada tabi'in berarti apa? Maqtu, gitu kan? Eh, na'am. Dilihat dari muntaha sanad, akhir sanatnya itu. Faman tahasanaduhu ila Nabi sallallahu alaihi marfu. Maka hadis yang apa? Yang sanatnya berakhir sampai kepada Rasulullah, maka dia dikatakan marfu. Intaha itu berakhir. Nah. Wa man taha ila sahabi fa wal dan apabila sanatnya itu berakhir kepada sahabat berarti mauquf. Wa man taha ila man ba'dahu fawal maqtu'. Dan apabila dan barakallahu fikum dan apabila hadis tersebut sanatnya sampai kepada berakhir kepada orang yang setelah sahabat berarti siapa? Tabi'in dan yang setelah setelahnya wal maqtu'. Wal maqtu' khairul munqati' kama sayati. Maqtu' ini bukan munqati' lain lagi ya. Maqtu' dan munqati' ini lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum maqtu' ini bukan munqati' sebagaimana akan datang penjelasannya. Mahfum salah. Nah, jadi ada tiga istilah tadi ini salah paham ya? Ada yang diistilahkan dengan marfu', maqtu', sama mauquf. Coba sebutkan perbedaan tiga tersebut. Coba. Antum sebutkan, Hasan. Secara simpel aja, apa marfu', ma marfu', kemudian apa? mauquf, kemudian maqtu'. Eh, kalau marfu sanatnya sampai berakhir pada Rasulullah. Kalau mauquf eh, kalau mauquf sanatnya berakhir pada sahabat. Kalau maqtu' Ewa. Eh, nah, kalau maktu sanatnya berakhir pada sampai kepada tabiin dan juga yang di bawahnya. Paham ya maksudnya ya? Paham insyaallah? Eh Nah, kalau misalkan sanatnya sampai pada atba'ut tabiin berarti Hah? eh, maqtu'. oh ya maqtu' itu ya? Nah. Barakallahu fikum. Kita ambil satu loh ya, kita ambil satu. Contohnya Fal marfu huwa marfu' itu adalah ma fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Marfu' itu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun ketetapan. Jadi Rasulullah mengakui menetapkan diamnya Rasulullah itu dianggap menetapkan atau dianggap mengakui. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Misalul qauli qauluhu sallallahu alaihi wasallam contohnya yang qaul, yang ucapan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ucapan atau bukan ini? Ucapan. Wa innamal likulli imrin ma nawaa. Hanya saja seluruh amalan itu dibutuhkan niat dan hanya saja setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fa marfuunil kaul Ini adalah contoh hadis yang marfu' berupa ucapan. Nah, wa misalul fi'li dan contohnya perbuatan, tawaddu'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa masaha al marfuun wa al marfu'un minal fi'li. misalnya ya? Contohnya perbuatan Rasulullah berwudu kemudian beliau apa? mengusap kedua khufnya. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit Nah, barakallahu fikum, kulitnya bukan kulit apa? Bukan kulit ayam, kulit apa antum? Kulit apa? Antum antum. Kulit sapi seringnya, kulit kambing pun juga bisa. Intinya yang ma'rufnya di Yaman sana kulit sapi. Nah, bagus sekali itu ya, di diusap. Dikias oleh para ulama kaos kaki juga sama. Ya, karena kalau di Indonesia ma'rufnya kaos kaki. Itu dengan cara tata bisa dengan di, dikiaskan dengan apa khuf ini na'am. Wa hadza marfu'un lil fi'l ini marfu' yang berupa perbuatan. Yang terakhir, wa misal takrir marfu' yang berupa takrir. Takrir itu pengakuan atau penetapan Rasulullah SAW. Rasulullah mengakui. Nah, qauluhu sallallahu lil jariyah yaitu ucapan Rasulullah kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama, di langit. Fa aqarraha 'ala dzalik. Rasulullah mengakui dan juga apa barakallahu fikum menetapkan ucapan tersebut bahwasanya apa? nah ternyata apa dia mukmin ataukah tidak dengan ucapan tadi itu. Aktif fa mukminah. mukminah. Bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita yang mukminah. Berarti kan pengakuan Rasulullah itu loh dengan ucapan tadi itu ucapan seorang budak wanita. Wa hadza marfu'un min at ini merupakan apa? Hadis yang marfu' tapi berupa apa? Berupa nah pengakuan atau penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.